Fala tabhatu anha. Maka jangan dicari-cari. Sampai kita pada ucapan musannif atau ucapan syarih Ibn Rajab rahimahullah Al-Maslak al Kayil كي Min من أدلة الشرع العامة Ma يدل ala anna ma lam يجبه syara' ولم يحرمه fainahu ma'fuun anhu. Kemarin disebutkan adapun apa yang dinafikan di sana yustadallu bi'adami dzikrihi bi ijab atau tahrim. Ini yang tidak disebutkan kewajibannya dan disebutkan pula keharamannya, maka itu adalah ma'fuun. Dan itu ada dua masalah. Masalah pertama la ijab wala tahrim illa bisyara' bahwa tidak ada kewajiban, tidak ada pengharapan eh, kecuali dengan syariat. Maka apa yang tidak diwajibkan oleh syariat, yang tidak diharamkan oleh syariat, maka dia silakan silakan saja. Masalah yang kedua, al yadkura min adillati syar' al-'ammah ma yadullu ala anna ma lam yujibu syar' wa lam yuharrimhu fa innahu ma'fu. Fakta yang kedua bahwa apa yang tidak disebut, eh, apa yang disebut dengan dalil dalil syariat secara umum. Apa yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat, sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat, maka dia ma'fuun anhu. Kehadis di Abi Ta'labah yang bersama kita ini. Wa ma fi Berarti ketika kita bilang sesuatu itu ma'fuun, dimaklumi, dimaafkan, silahkan silahkan saja. Itu karena apa? Karena tidak ada larangan dan tidak ada kewajiban, atau karena ada dalil umum yang menyatakan yang dibiarkan berarti maafu. Yang kedua ini adalah yang dibiarkan, eh, yang disuruh dengan syariat, dengan dalil bahwa apa yang tidak diperintahkan, apa yang tidak diwajibkan, maka itu maafun. Kehadiran Abi Ta'alaba, seperti hadis yang bersama kita ini, Wama fi ma'naha atau apa yang fi ma'nahu min al-ahadits al-madhkurah ma'ahu yang disebutkan bersamanya. Mithal qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lama su'ila 'anil haji seperti ketika Nabi ditanya dalam sebuah hadis tentang haji. Abi kulli 'am, apakah setiap tahun? Faqala daruni ma taraktukum Nabi katakan, biarkan aku. Dengan yang apa aku tinggalkan. Biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan. Fa'innama halaka man kana qablakum bikatrati su'alihim wa ikhtilafihim. Karena sungguhnya akan binasa orang-orang sebelum kalian karena kebanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka dan penyisihan-penyisihan mereka ala anbiya'ihim atas para nabi mereka Faida nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Maka kalau aku larang dari sesuatu, fajtanibuhu. Ini ibta'idu an. Wa idza amartukum bih, kalau perintahkan kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Ayamalu bih Kama amarakum bih. Fa'tu minhu mastata'tum. Bistita'atikum. ini ala hasbi taqatikum. على حسب استطاعتكم ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن أبي وقاص إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Bukhari dan juga Muslim dan juga Abu Dawud dan Ibnu Sesungguhnya yang paling besar di kalangan kaum muslimin dosanya ay a'zamuhum jurman ini danban man sa'ala an syai' siapa yang bertanya kepada Nabi tentang sesuatu fahurrima min ajli mas'alati kemudian diharamkan bisa bagi hadis soal yang aqul 'am na'am يجب عليهم كل عام وهذا تقييد berat misal ada ala sabil misal tapi apa yang tadinya tidak diharamkan seorang bertanya apakah nggak begini kemudian disebutkan haram oleh Nabi yang tadinya tidak haram fahurrima ternyata diharamkan bisa bagi mas'alati bisa bagi soal bisa bagi hadal soal min hadal rajul فهذا الرجل أعظمهم جرما orang yang paling jurm. وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع Al-Quran juga menunjukkan hal yang seperti ini dalam beberapa tempat. Seperti kaqaulihi azza wa jal Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan ودما ولحم خنزير وما أهل لغير الله katakan kata Allah la ajidu fima wahiya ilayya muharrama aku tidak dapati yang diharamkan atasku dari perkara-perkara makanan ala ta'imin atas orang yang makan yat'amuhu illa kecuali ini maytatan wa daman wa lahma khinzir wa ma illa فإن هذا يدل على أن ما لم يجد تحريمه أن لم يجد تحريمه فليس بمحرم فهذا بارك الله فيكم menunjukkan bahwa apa yang tidak didapati pengharamannya berarti tidak haram. Karena Allah perintahkan Nabi untuk berkata seperti itu. Qul lahum ay qul lihaula ma ajidu aku tidak dapati عليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة فدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك ما أجد الحرام إلا هذه الأربع المعنى غير هذه الأربع أي حرام هذا هو المعنى في الأصل لكن ثم جاء تحريم غيره غيرها بعد ذلك لكن حينئذ لا يوجد حرام إلا هذه الأربعة لا دابت يعني حرام haram kecuali pas ini atau ayat Allah subhanahu وكذلك قوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فاضطررتم إليه Ada apa kalian? Mengapa kalian tidak mau memakan apa yang sudah disebut nama Allah atasnya? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَطُّرْتُمْ إِلَيْهِ Bukankah sudah dirincikan apa yang haram atas kalian? Kecuali kalian, kalian terpaksa. Perhatikan kalimat ini. Mengapa kalian tidak mau memakan hewan-hewan yang disembelih dengan nama Allah? Bukankah yang haram sudah dirincikan? Apa maknanya? Selain yang diharamkan, halal. Kata Allah, bukankah, ini cara bebasnya, bukankah sudah diharamkan sekian perkara? Kenapa yang ini kok kalian haramkan? Maknanya apa yang tidak diharamkan berarti halal buat kalian. Silakan makan. Mereka itu punya sekian bid'ah unta yang sudah punya anak sepuluh tidak boleh dimakan induknya induknya harus dibebaskan merdeka makan dari mana saja minum dari mana saja tidak boleh diganggu dan diberi tanda dengan dipotong telinganya wakadzalika al-ghanam kalau lahir dalam keadaan kembar maka begini begini begini kalau mayit maka buat laki-laki saja nggak boleh buat perempuan nah, ini jahiliyah Sekian aturan. <clears throat> Padahal kambing unta mau punya anak satu, dua, atau sepuluh, dua puluh, tetap halal. Tidak ada yang mengharapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur i'tiqadat jahiliyah radda alaihim, yani radda ala al-musyrikin. Wa ma lakum alla ta'kulu alaih. Kenapa kalian tidak mau makan apa yang sudah disebut dengan nama Allah? Qala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Bukankah aku sudah rincikan yang haram ini? Berarti yang lain halal. Berarti diajarkan oleh Allah. Bukankah sudah tertentu yang haram itu ini? Berarti yang selain itu halal buat kalian. Fa'annafahum ala tarkil akal mimma alaih. Maka Allah tegur mereka yang tidak mau makan apa yang disebut dengan nama Allah padanya dengan alasan-alasan yang bid'ah. Mu'allilan annahu qad bayyana lahum haram. Allah terangkan bahwa Allah telah menyebutkan yang haram-haram. Kenapa ini diharamkan? Berarti tidak boleh ada yang diharamkan lagi selain apa yang sudah disebut. Wahada laysa minhu, sedangkan ini tidak termasuk yang itu. Artinya yang kalian haramkan tidak termasuk yang Allah haramkan. Kenapa kalian haramkan? Padahal ala annal asya'a ala ibahah. Berarti sekian perkara ini dari perkara dunia kalian semuanya mubah. Kecuali yang haram. Sudah pernah disebutkan kemarin kaidah. Mada taqul fil kaidah. Nah, masalah duniawiyah lakum. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Fa'asluha halal. Hukum asalnya halal. Illa ma harrama alaikum rabbukum. Kecuali diharamkan oleh Rabbukum. <clears throat> Beda dengan ibadah. Amal ibadah la yajuz illa ma amarakum bihi Rasulullah SAW. Ada pun ibadah, jangan. La ta'budullah illa bima syara'a bihi Rasulullah SAW. la ta'budullah illa bima syara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam هذه قاعدة في مسائل دنيوية وهذه قاعدة في العبادة Adapun masalah dunia duniawiyah silahkan buat kalian semua lakum jami'an illa ma harrama rabbukum alaikum masalah dunia masalah ibadah la ta'budu illa bima syara'a Allah wa syara'a rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Idan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah pun, maka dia tertolak. Man ya'budullaha bi syai' lakin ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famada? Mardud. La tuqbal. Tidak diterima. Wa illa lama alhaqa al-lawma Wa illa lama alhaqal lauma biman imtana'a minal akli mimma lam yunas lahu ala hillihi bimujarrad kaunihi lam yunas ala tahrimihi. Maka kalau bukan karena itu tidak mungkin akan disertakan lau. Lau itu cercaan, teguran. Tidak mungkin akan disertakan teguran di dalam ayat tadi. Malakum alla ta'kulu mimma dzikrasmullahi alaih. Ada apa kalian? Kenapa tidak mau makan apa yang sudah disembelih dengan nama Allah? Ini kerjaan ini Allah bimamtana'a minal akli bagi orang yang tidak mau ibtana'a menghalangi dirinya atau tidak mau minal akl makan mimma lam yunas lahu ala hillihi apa yang tidak dinaskan baginya tentang halalnya bimujarrad kaunihi lam yunas ala Tahrimih dengan hanya karena tidak ada nafs yang menjelaskan haramnya itu sudah cukup Allah Taala menegurnya hanya karena mereka tidak mau makan sesuatu padahal tidak ada nafs yang mengharamkannya kenapa nggak ada nafs yang mengharamkannya qad bayyana lakum sudah jelaskan maharram rabbukum sudah jelas kenapa diharamkan oleh orang kalian. Kenapa yang ini kalian haramkan? Berarti maknanya apa yang sudah dijelaskan haramnya itu yang haram. Selebihnya semua mubah. Barakallahu Ada binatang nggak tahu namanya halal. Kok bisa? Ya hukum asalnya. Kecuali kalau ada tanda-tanda yang haram. Apakah dia dinab, apakah dia uh, uh, apalagi binatang buas atau sekian perkara yang diharamkan kepada Nabi SAW. Walam anna hadhihi al-mas'alah ghairu mas'alati hukmil a'yan qabla wurudi syara' Ketahuilah bahwa masalah ini bukan masalah hukum tentang perkara-perkara sebelum datangnya syariat. Bukan. Hal huwa khatar awil ibahah. Ah, hal huwa khadar awil ibadah awil ibahah ada lagi permasalahan yang belum datang syariat padanya. Dibahas oleh para ulama. Dikatakan hamur tidak boleh dimakan atau tidak boleh atau ibahah itu boleh. Aula hukma biha atau nggak ada hukumnya. Fa'inna tilkal mas'alah mafrudatun bima qabla wurud syarah. Karena itu akan dipakai apa yang sebelumnya dari perkara-perkara. Fa'amma ba'da wurudihi, adapun setelah datangnya riwayat tentang halal dan haramnya, maka itu yang dipakai. Kalau sebelumnya, kembali pada hukum asalnya. Faqad dalat hadhihi nusus wa ashbahuha على أن zala wa الأصل anna al أن fil asyai al-ibaha. hukum yang lalu sudah lewat hukum di zaman sebelum Islam, hukum di zaman Taurat, zaman Injil, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dan sebagainya, dan lewat. Ketika sebelum datang syariat, iya, yang dipakai hukumnya siapa? Hukumnya terdahulu. Sebelum datang Rasulullah SAW, maka dipakai hukumnya Nabi Isa dan Nabi Musa. Tapi ketika datang syariat, hukum-hukum tersebut mansuh. Maka kembali hukumnya apa yang tidak diharamkan mubah kalau sebelum datang syariat, apa yang tidak tahu hukumnya kembali pada hukum terdahulu. Boleh nggak boleh? Sehingga Rasulullah tahannas di gua Hira dengan cara orang terdahulu. Barakallahu fikum. Namanya tahannus. Ay ta'abbud. Tetapi setelah datang Rasulullah SAW berarti datang syariat wastaqar zala. Al-asl zal. Hukum-hukum masalah yang dulu sudah lewat. Sudah zal. Sudah pergi. wastaqar Dan kemudian ditetapkan kembali hukum yang baru. Annal asl fil asya'i al-ibaha. Bahwa hukum asal segala sesuatu boleh. Biadilah di syara. Dengan dalil-dalil syariat. Seperti yang tadi sudah dibacakan. Dan seperti kalimat khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Minha rukubuha, wa minha luhumuha, wa minha Barakallahu fikum disebutkan di sana ada daging buat kalian, di sana ada pakaian buat kalian dari kulit-kulitnya, di sana ada perkakas rumah kalian, di sana ada tunggangan kalian. Allah katakan buat kalian semuanya. Ada yang ditunggangi, ada yang disembelih makan dagingnya, ada yang dipakai untuk perabotan ini dan itu. Buat kalian. Itu hukum asalnya. Waqad haka ba'duhumul ijma' ala dhalik. Bahkan dihikayatkan ijma' kesepakatan ijma' para ulama. Ini tafaqa al-ulama'u bihada. Wa ghalatu wa ghalatu wa ghalatu man sawwa bainal mas'alatain. Bahkan mereka menyalahkan ghalatu menyalahkan siwa bainal mas'alatain orang-orang yang sawwa bainal mas'alatain wa ja'ala hukmahu mawahid yang menganggap bahwa hukumnya sama tidak bisa apa yang merupakan hukum asal dalam syariat Islam dengan apa yang sebelum datang syariat sama enggak ternyata tidak sama siapa yang menganggapnya sama ghallatu al ulama ghallata ghallatu mereka menyalahkan wa yukhatti man sawwa bainal mas'alatain. Hadhihi mas'alah wa hadhihi mas'alatu ukhra. Ini masalah, ini masalah lain. Sudah kita jelaskan tadi perbedaannya. Kalau sebelum datang syariat, hukumnya ikut hukum yang lalu. Hukum yang sudah pernah turun. Tetapi ketika datang syariat, hukumnya semua boleh, kecuali dilarang. Al-Farq bainahuma ba'id. Perbedaan sangat jauh. وكلام الإمام أحمد يدل على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه نص نص ucapan Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan bahwa apa yang tidak termasuk di dalam dalil-dalil pengharaman maka dia ma'fuun berarti dia dimaafkan Qala Abu Haris berkata Abu Haris qultu li Abi Abdullah aku katakan pada Abu Abdullah yakni Imam Ahmad إن أصحاب tayri يذبحون minat tayri شيئا la نعرفه Sesungguhnya mereka-mereka <coughs> orang-orang yang memiliki burung itu menyembelihnya dari burung-burung yang kami nggak pernah kenal burung apa itu. Fama tala fi aklih. Bagaimana pendapatmu? Apakah di, boleh dimakan? Faqala kullu malam lam yakun da mikhlabin aw yakulu jif jiafin fala semua burung yang tidak apa berukuk mencakar apa namanya menyambar ya mencengkram jadi makan binatang buas memakan bangkai maka halal karena Nabi hanya menyebutkan sifatnya yang memakan binatang atau memakan bangkai fala maka semuanya tidak mengapa fahasara tahrim at-tayri fi dawil mikhlab al-mansus Maka yang dilarang hanya yang disebutkan di dalam hadis. Mencengkram dan memakan binatang. Makan bangkai. Hanya itu yang dilarang. Semua yang lainnya boleh. Satu dil mikhlab. Yang kedua maya kulul jiyaf. Jiyaf itu dari kata jifah لأنه بمعنى الغراب المنصوص عليه وحكم بإباحة ما عداها dan itu semakna dengan ghurab burung gagak dan hukumnya yang lain dibolehkan wa hadis ibn Abbas radhiyallahu taala anhu alladhi sabaqa dzikruhu yadullu ala mithla hadha hadis ibn Abbas yang telah lalu menyebutkan menunjukkan hal yang seperti ini Wa hadis Salman al-Farisi. Demikian pula hadis Salman al-Farisi. Padanya ada larangan anis su'al anil jubdi wa sumni wal fira. Ada larangan untuk bertanya tentang masalah apa hukumnya keju, apa hukumnya minyak samin, apa hukumnya ini. Limada? Fa innal jubn kana yusna' bi ardil majusi wa nahwuhum min al-kuffar. Karena itu asal muasalnya yang bikin pertama kali orang Majusi. Apakah halal atau haram? Alhamdulillah, tidak boleh bertanya tentang sesuatu yang kalau dijawab kamu jadi susah. La ya, al an asya'a itu dalakum tasukum. Kalau dijawab kalian jadi susah. Wa al firat tujlab min indihim. Demikian pula. Saya itu apa. Juga dibikin pertama kali oleh mereka majusi. Wadabaihuhum mayyita Sedangkan sembelihan mereka mayyit. Bangkai. Sembelihan orang kafir. Bagaimana ini? Wa ada mimma yastadillu bihi ala ibahati labanil mayyitah wa an fahs. Nah. Nah, manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa susunya binatang. Nah, yang kemudian dia disembelih dengan tanpa bismillah atau diambilnya susu dari bangkai wa ala ibahati at'imatil majus dan juga bolehnya memakan ta'amul majus makanan-makanan orang majusi wa fi khilafun masyhur dalam masalah ini banyak perselisihan yang masyhur dari kalangan para ulama kalau dibikinnya dari susu tidak ada kaitannya dengan majusi atau bukan majusi karena susu diambil ketika mereka dalam keadaan hidup dan kemudian dibikin keju, dibikin segala macam, ya halal. Tahu usah tanya-tanya. Ini keju halal. <coughs> Barakallahu fikum. Tapi ketika dibuatnya dari lemak, bagaimana? Jangan-jangan lemaknya diambil itu dari sembelihan mereka, sembelihan mereka, sembelihan majusi. Ini barakallahu fikum terjadi khilaf masyhur. Wa yu'malu ala annahu idha ishtabaha al-amr dan dibawa pula permasalahan ini kalau tersamar satu perkara istabah lam yajibus su'al wal bahthu anhu maka tidak diwajibkan untuk bertanya dan membahas ini seringkali anak-anak muda bertanya dan membahas akhirnya mempersulit dan ketika sudah semakin bingung semakin bingung sampai puncaknya nanya lo baru sekarang tanya kita nggak bisa hidup kenapa nggak bisa hidup kita makan ayam potong nggak jelas makan keju juga nggak jelas kita beli ini juga nggak jelas kita beli permen juga nggak jelas bagaimana ini ini kalau kasihan mereka sudah pentok baru nanya Padahal mestinya dari awal sudah dia tanyakan bagaimana hukumnya dan para ulama sudah menyatakan tentang perkara zatnya. Kalau itu adalah perkara yang halal maka halal, kalau itu perkara yang haram maka haram. Khamr sudah jelas. aida sudah jelas dan sebagainya. Adapun yang kita tidak tahu tidak disuruh untuk nanya. Di negeri muslimin juga ada label halal dari muslimin. Musliminnya bahas lagi. Jangan-jangan, jangan-jangan. Anak buahnya tahu bisa dibeli dengan uang segala macam. Jadi gimana? Ya belum tentu. Ya kamu aja yang bingung saya enggak. Ya. Kalau ya tersalsal al-amr, kalau urusannya berantai begitu, akan susah nantinya. Akan susah. ya sir, wala tu'assir. Bashiru, wala tunafir. Kama qala Ibn Umar, lama, sudah lewat kan? Kama kala Ibn Umar lama su'ila 'anil jubni alladhi yasna'uhu al-majus. Ibn Umar pernah ditanya tentang keju yang dibikin oleh Majusi. Faqala ma wajatuhu fi suqil muslimin ishtaraituhu walam as'al anhu. Kata Ibn Umar, apa yang ada di pasar muslimin aku beli dan aku nggak nanya. Wa dzakara 'inda Umar al-Juban disebutkan pula pada Umarnya bapaknya beliau tentang Juban, tentang keju tadi. Wa qila lahu yusna' bi ana fi'l majita Bahwa dia dipakai dengan ana fi'l majita Bikin keju itu mereka memasukkannya ke dalam eh, kantong yang dibuat dari perutnya binatang. Jadi perut yang ini dikeringkan dijahit jadi semacam kirban. Ditiup, nanti dia lambung dikasih apa namanya susu, kemudian dipukul-pukul. Nanti terpisah. Air di atas, sarinya di bawah. Nanti disarikan lagi. Nah ininya yang dipakainya ini tadi anafih itu barakallahu fikum punya majusi yang jelas sembelihan mereka tidak halal. Kalau tidak halal dianggap bangkai. Berarti wadahnya tadi sejenis kirbah tadi itu adalah perkara yang dari bangkai. Bagaimana ini hukumnya? Dijawab Samullah wa kulu Sebut nama Allah makanlah. Karena datnya kita nggak bicara tentang masalah tadi yang dipakai ininya, yang dipakai itunya. Ini datnya adalah susu dibuat jadi keju halal. Tapi dibuatnya dari anafih al-majus. Wadabihatul majus mayita Haram. Bagaimana ini? Kita nggak makan anafihnya, kita nggak makan gerbahnya kita nggak makan bendanya, kita makan kejunya, susunya. Kul bismillah. Kul. Asahu hadithin fih hadal hadis yakni jubdul majus yang paling sahih dari permasalahan ini adalah hadis ini hadis Umar dan hadis Ibnu Umar aku beli dari pasar kaum muslimin dan aku nggak nanya وقد روي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم utiya bi jabnatin fi ghazwatil Taif. Diriwayatkan pula dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW diberikan atau didatangkan kepadanya keju, saripatinya susu dalam perang di Taif. Fakala kemudian berkata, "Aina tusna'u hada?" Dibikin di mana ini? Kalu bi Faris, di Persia. Fakala da'u fiha as-sikin Fatta'u Fadkur smallahi wa kulu Letakkan padanya pisau Potong-potonglah Sebutlah nama Allah, makan Kharajahul Imam Ahmad Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir Dan juga Al-Bazzar Dan Bayhaqi Tetapi hadis ini di dalam sanadnya ada Jabir Ibn Yazid Al-Ju'fi dan dikatakan beliau baik. Makanya tadi dikatakan yang paling sahih dari Ibnu Umar tadi. Atar Ibnu Umar dan atarnya Umar Adapun ada hadis marfu, tetapi ternyata ada kelemahan padanya. Kala pernah ditanya nama Ahmad tentang hadis ini huwa hadisun munkar. Wakada fala Abu Hatim Razi. Berarti cukup dengan yang tadi. Bagaimana para salaf diwakili oleh Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Wa kharaja Abu Daud. Dikeluarkan oleh Abu Daud secara makna dari hadis Ibnu Umar, illa annahu qal hanya saja di situ disebutkan Ghazwatul Tabuk. Tadi kan Ghazwat Taif. Wa qala Abu Hatim huwa munkarun aidan. Kata Abu Hatim ini pun munkar. Wa Abdul Razak dalam kitabnya mursalan secara mursal. bahwa huwa asbah dan itu sangat mendekati. Wa indahu ziyadah dan padanya ada tambahan lafaz, tambahan kalimat. wahiyya anahu qila lahu bahwasanya tambahannya dikatakan ya Rasulullah nakhsha an takuna maita. Kami khawatir kalau ini adalah dari bangkai. Qala summu alaihi wa kuluh. Sebut nama Allah, makan. وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة وإسناده جيد لكنه غريب جدا dikeluarkan oleh Tabrani secara makna dari hadis Maimunah dan sanadnya jayyid tetapi hadis itu gharib. Sanadnya jayyid tapi sudah dikatakan mursal. Oh, mursal salah satu dari jenis dhaif juga. Barakallahu fikum. Wa fi sahih al-Bukhari. Dan dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna qauman qalu bahwa satu kaum berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna kauman yasunana bil laham. Sesungguhnya satu kaum mendatangkan pada kami daging. La nadri aduki Rasulullahi alaihi amla. Aku tidak tahu apakah disebut nama Allah padanya atau tidak. Faqala. Beliau menjawab, Summu alaihi antum wa Kamu sebut nama Bismillah. Kalau nggak tahu dia nyebut apa nggak nyebut, kamu sebut nama Allah. Makan. Wa kanu hadithi ahdin bil kufur. Qalat kata Aisyah, mereka masih baru masuk Islam. Masih dekat dengan kekufuran. Ini kalau tidak tahu, tetapi di tengah-tengah kaum muslimin, ya kamu baca bismillah. Wa bi musnad Imam Ahmad عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبي ليس ذلك لك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده وخرجه الخلال من وجه آخر وعنده أن أبي قال له يا أمير المؤمنين قد لبسها نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأى ورأى الله مكانها walau alim Allah أنها haram lanaha anha faqala sadaqta ada kain yang namanya hulal al-hibarah jenis kain ini diwarnainya dikasih coraknya campurannya dengan air kencing dengan bowl bagaimana apakah halal Itu bukan urusanmu. Jawabannya begitu. Karena Nabi sudah memakainya. Laisa hadza lak. Qad labisahunna nabi Karena Nabi sudah memakainya. labisnahunna fi ahdi. Dan kami memakainya di zaman Nabi juga. Wa kharrajahu al-khallal min wajhin akhar wa indahu. Dan juga al-khallal menyebutkan riwayat ini. Dan disebutkan di sana bahwa Ubay berkata kepadanya. Ubay berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, qad labisa Nabiullah." Wahai Amirul Mukminin, pakaian jenis ini sudah pernah dipakai oleh Nabi. Dan Allah melihat tempat beliau. Ini ketika Nabi memakai. Lau alim Allah annaha haram. Kalau Allah tahu itu haram, kemudian tidak mungkin Allah biarkan. Pasti Allah akan larang. Ketika ada najis di sendalnya saja dibisikkan oleh malaikat. Kalau di sendalmu ada najisnya, maka Nabi tengah-tengah sholat melepaskan sendalnya. Kalau bajunya haram, nggak mungkin nggak ada yang memberitahu. Nggak mungkin Allah tidak mengutus malaikatnya bahwa bajumu demikian demikian. mungkin jangan-jangan barangkali cuci. Selesai. Kamu beli, kamu cuci. Selesai. Apa lagi? Benangnya kamu tahu, ininya kamu tahu, zatnya kamu tahu. Oh itu bukan najis ya barangkali barang dikali cuci ini barangkali. fikum maka Umar ketika mendengar ucapan Ubaid sedangkan engkau benar Nabi sudah memakainya dan Allah tahu ketika Nabi memakai di mana dan kemudian Allah membiarkannya kalau saja itu haram pasti Allah akan tegur Iman dengan wahyunya melalui Jibril atau dengan diberitahu oleh beberapa malaikatnya وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يسبغ أهل الكتاب ما يسبغه أهل الكتاب وغير غسل غير غسل Ditanya Imam Ahmad tentang memakai pakaian yang dicelup oleh ahlul kitab tanpa dicuci. Faqala lima tas amma la ta'lam? Ta ada apa kau bertanya tentang sesuatu yang kau tidak tahu? Ini kau tidak tahu kalau itu ada hadisnya? Terus kenapa dipertanyakan? Lam yazalin nas mundu adraknahum la yunkiruna nadalik. Kami sudah mendapati manusia sejak dulu mereka memakai pakaian tersebut tidak ada yang mengingkarinya. Pakaian yang dibikin dan diselupnya oleh orang kafir. Ini barakallahu fikum kadang-kadang memang ada. Bahkan zaman sekarang lebih banyak. Yang ingin cari-cari masalah. Alhamdulillah sudah dimudahkan cari-cari masalah supaya susah. Pakaianmu juga. Jangan-jangan tidurnya orang kafir. Bencananya mungkin bencana bekas tapi atau bekas ini tuh Oh macam-macam. Segala macam dipertanyakan oleh mereka. Wasuila an Yahud yusbihuna bil baul. Demikian pula ditanyakan bagaimana Yahudi ada yang mencelupnya dengan air seni. Fakola al-muslim wal kafir fi hada sawa wa tas tas'al an hada. Orang muslim dengan orang kafir dalam masalah ini sama. Jangan tanya tentang itu. Wa la anhu dan jangan membahas-bahas apa yang kamu tidak tahu. Faqala idza alimta annahu la mahalah minal baul kalau kamu tahu dengan yakin kalau itu dicelup dengan baul maka hendaklah engkau bersihkannya fasah indaka fala tusalli fihi hatta tarsiluhu maka jangan sholat sampai kau cuci mudah kan ini jawaban Imam Ahmad rahimahullah kalau kau yakin nah kalau nggak yakin gak usah dibahas apa yakin ya katanya sih nggak tahu ada buktinya yang kata orang begitu. Jangan dibahas. Ya. Kalau ternyata sudah jelas pasti bahwa ini dicelupnya dengan najis, dengan air kencing. Dan sahha indah. Dan engkau melihat riwayatnya sahih menurutmu. Fala tusalli fihi hatta tansiluhu. Maka jangan sholat padanya sampai kamu cuci. Selesai. Ya. Wa kharraja من حديث المغيرة ابن الشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له خفان فلبسهما ولا يعلم أذكي هما أم لا dikeluarkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW pernah diberikan hadiah khufan ya sejenis kain juga pakaian dihadiahkan oleh orang kafir. bisa huma Nabi langsung memakainya. Dalam keadaan tidak tahu. ada kiyun huma amla. Apakah dua pakaian itu pakaian atas, pakaian bawah? Ya? Apakah keduanya itu zaki, suci, atau tidak suci? Langsung dipakai oleh Nabi Artinya Nabi tidak mempertanyakan. Karena datnya, dat yang halal. Dan apa yang tidak disebutkan tentang tahramnya, maka jangan dibahas-bahas. Wa kharraja min hadis al-Mughirah oh, ya wa qad warada ma yatadillu bihi 'ala al-bahthi was-su'al. Dan telah diriwayatkan dalil-dalil yang dipakai sebagai dalil tentang hukum membahas-bahas yang tidak perlu dibahas. Hukum bertanya-tanya yang tidak perlu ditanya. Di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis rajulin an ummi muslimin al asyiyah An ummi muslim al asyiyah Anna Nabi SAW ataha wahiyya fi qubbatin. Bahwa Nabi SAW mendatanginya dalam keadaan beliau ada di kemahnya. Faqala ma ahsanaha in lam yakun fiha mayyitah. Betapa bagusnya kemah ini kalau saja bukan dari bangkai. Qalat faj'altu atatabba'aha wa rajul majhul. Aku mulai memeriksa, bertanya dari mana asalnya, siapa yang membuatnya, bangkai atau bukan bangkai. Tetapi orang tersebut majhul. Ada di antara rawinya. Wa kharraja al-Asram bi isnadihi An Zaid ibn Wahab qala atana kitab Umar di Azerbaijan atau Azerbaijan. Nama daerah Azerbaijan. Datang suratnya Umar. Beliau berkata dalam suratnya, "Innakum bi ardin fiha al maitah." Kalian di tempat yang di sana banyak bangkai. Banyak orang makan bangkai. Fala talbisu minal firah hatta ta'lamu hillahu min haramih. Maka jangan engkau pakai pakaian yang dari kulit hingga engkau tahu apakah itu halal atau haram. Apakah itu bangkai atau bukan. Warawal Khallal bi isnadihi an Mujahid أن ابن عمر رأى على رجل فروا فمسه وقال لو أعلم أن annahu dukkiya lasarrani an yakuna li minhu thawb. Diriwayatkan al Khalal dengan sanadnya dari Mujahid bahwa Ibnu Umar melihat ada seseorang memakai farwan maka beliau pegang. Faqala law a'lam annahu dukkiya kalau aku tahu bahwa ini disamak dari yang halal jadi sembelihannya zakatnya zakat syariah dan lagi, Aku akan senang untuk aku punya kayak gini. Ini aku suka ini. Kalau saja dia dalam keadaan dari nah Wan Muhammad ibn Ka'ab annahu qala li Aisyah, ini barakallahu fikum fi ardin fiha mayyitah. Di daerah yang sebenarnya banyak orang kafir yang bikin jaket kulit, baju kulit, jubah kulit begitu. Yang mereka sembelihannya tidak sah dan bangkai. Sehingga ketika lihat, ah ini bagus, kalau saja aku tahu ini adalah bukan bangkai, aku pengen yang kayak gini. Menunjukkan kalau mereka berhati-hati juga dari perkara yang seperti itu. Di ardin fiha mayyitah. Adapun fi ardil muslimin, insyaallah. Sini sapi semua dibasmi sendiri dengan bismillah. Maka kamu beli jaket di mana dimanapun, <clears throat> insyaallah dari kaum muslimin. وعن محمد بن كعب أنه قال لعائشة ما يمنعك أن تتخذي لحافا من الفراء قالت أكره أن ألبس الميتة Kenapa engkau ya Aisyah tidak mengambil selimut dari Fira? Aku khawatir aku memakai bangkai. Jadi sampai tidak mau memakai selimut kulit karena khawatir kalau yang dipakainya adalah bangkai. وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لمن نزل من المسلمين بفارس إذا اشتريتم لحما فسلوا In kana dhabihata Yahudi atau Nasrani fakul. Kalau kalian beli daging, tanya. Kalau itu sembelihannya Yahudi dan Nasrani, makan. Wa hadha li'anna al-ghalib ala ahli Faris al-Majus. yang demikian karena kebanyakan mereka di Persia adalah orang-orang majusi yang sembelihannya tidak halal. Adapun kalau Yahudi dan Nasrani sembelihannya halal. Kalau Yahudinya nggak baca Bismillah, kalau Nasrani kita bicara hukum asalnya. Allah menyatakan wa ta'amuhum hilul lakum. Makanan mereka halal buat kalian. Artinya sembelihan mereka halal buat kalian. Baik, adapun kalau sembelihan majusi dabaihum muharramah. Sembelihan mereka haram. Allah taala alam bisawab. Taufiq. سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته